Ikhwan kalau ikhwan ada tanya tanya. ها؟ إبطار. الغلط معنى الحسد. الغلطة بمعنى الحسد هنا الغلطة بمعنى أجاء داسة رواية هذا حديث الحين قال لا حسد إلا في اثنتين جاءت رواية في البخاري قال ماذا؟ قال لا غبطة إلا في اثنتين معنى غبطة قالوا الحسد الغبطة الحسد هنا بمعنى الغبطة ما أن تسوك سهاجة لا لم بها ستأسقط Dalam bahasa al-ghibtah macam apa? Sini kadang-kadang macam macam hasad. Faham ya akhi? Tapi dia jawab al-ghibtah maksudnya anta mau macam dia tapi anta tak mau nikmat dia yang hilang. Ini pisang. Kita tanya dia, maksudnya ghibtah dengan orang lain pisah tak pisah? Dia cakap apa? Dia cakap ghibtah. Ramai yang cakap maksudnya ini bukan hasad, maksudnya ghibtah. Kita tanya dia. Ribta dengan orang lain dalam hadis ini. Bisa tak ada? Jawab. Bisa. Tapi Nabi cakap bisa. Nabi cakap, La ribtah eh? Finyatai. Dia cakap, ribtah bisa. Ini maksudnya ribtah. Tapi saya tanya kamu, dalam hadis ini, ribtah dengan orang lain, bisa tak bisa? Dia cakap, bisa. Nah. Tapi Nabi cara cakap apa? tidak Maksudnya ghibtah ini nama apa? Nama hasad. Hasad ghibtah. Faham? Jangan jangan buat takwil untuk hadis. Zahir hadis jelas sangat. La hasad illa ini maksudnya. Anta akan cakap ghibtah, anta cakap apa-apa, maksudnya tak bisa buat dengan orang lain. Itu dia. هذا يا اخوان كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حفظه ini syarah Islam Timur untuk hadis Ibn Mas'ud. Syarah yang jelas, yang jelas dan yang ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum ya kawan? Kalau dalam bahasa dia cakap hasad. Ini dalil yang lain untuk dia. Cakap dalam bahasa hasad maksudnya anta mu'mad dia hilang dia cakap. Tapi ini, ini, ini bahasa dalam syariah lagi khusus. Sudah Nabi SAW bagi kita definisi Hasad cukup. Cukup. Dalam bahasa mungkin. Tapi tak penting untuk kita. Sebab Nabi SAW bagi kita definisi. Sudah. Hasad dalam syariah lagi khusus. Lagi bahaya. Lagi sensitif. Bahaya. Maksudnya apa? Jelas jelas. Hadis ini definisi bagi kita definisi dan fahaman hasad macam mana. Mafhum ya akhwan? Jelas tak? Tanya lagi? Coba. Ini yang lain gitu. Kalau perempuan itu apa? Bulan Ramadan apakah wajib tarawih di masjid atau di rumah ah, tidak tarawih bukan wajib, mustahab saja. Tapi anta anta mau tanya bisa untuk perempuan datang masjid untuk tarawih. Tanya kamu macam itu. tidak ada wujud. Bukan untuk lelaki, bukan untuk perempuan. توحيد المسجد mustahab sunnah muakkada sunnah muakkada tapi soalan yang penting bisa untuk perempuan mana yang bagus untuk perempuan datang dalam masjid untuk tarawih kalau salah sendiri dalam rumah ini soalan yang lagi penting jelas ulang lagi ulang lagi tarawih bukan wajib tarawih apa sunnah mustahab mahab yang besar yang takkid bukan wajib tapi mana pen, mana lagi baik untuk lelaki salah sendiri dalam rumah kalau dengan muslimin dalam masjid jawaban mana? sebab hadis Abi Dar ini contoh banyak dari banyak dari Hai Abi Dar siapa yang salat belakang imam sampai habis Allah kira untuk dia yang Qiyamul Lailah. Maksudnya satu malam malam suta qiyam. Anta qiyam satu jam, tapi Allah kira untuk belas jam. Jelas tak jelas? Karena anta salat dalam rumah, salat tiga jam, tiga jam. empat jam, empat jam. lima jam, lima jam. Bukan belas jam. Sini satu jam macam dua belas jam. Alhamdulillah. Ini saya Imam Ahmad taala cakap hadis ini dan lain dalil. Salah dalam masjid lebih ahala lebih banyak. Sekarang soalan nomor dua. Untuk perempuan mana yang lagi bagus? Salat dalam masjid atau salat dalam rumah? Apa? Dan perempuan lain salah yang biasa yang lain macam fardu macam lain-lain. Untuk perempuan lebih baik dalam rumah. Sekarang salat tarawih macam mana? Jelas tak jelas? Jawaban. Perempuan salat id mana? Salat id mana? perang dalam padang macam muslimin tapi kenapa bukan sini buyutuhunna khairul lahunna kenapa kita tak cakap perempuan salat rumah salatul id sebab salat eh, perempuan dalam rumah lebih baik kenapa kita cakap macam jawaban sebab ada sebab ada sebab nombor dua nombor dua kalau perempuan buat iktikaf dalam masjid bisa tak bisa bisa Nabi SAW isteri dia buat etikaf dalam masjid betul sekarang dia mau salat bagi rumah untuk salat kalau salat dalam masjid mana yang lebih baik untuk dia salat dalam masjid yang ikaf kalau salat dalam rumah mana mana ya kawan salat dalam masjid sebab dia mu'takib so salat untuk mu'takib lebih baik dalam masjid perempuan-perempuan semua ini sebab Nabi SAW ስ sama dia salat buat salat mana dalam masjid Bertekifan dia buat salat dalam masjid juga Nabi tiga Salat kusuf dan khusuf Dia salat Salat mana? Dengan masjid Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia salat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kusuf hadis Asma Aisyah jelas tak jelas ya sama tarawih هذا السبب هذا سبب أنا حديث أبي ذر وراء إخواني دي جكاب حديث أبي ذر ونو خصوص أنتو لله ما مانا دلم حديث دي جكاب دل أنتو لله كي ما مانا تادا تادا حديث أنتو لله كي حديث جكاب pahala tentang yang salat belakang imam maksudnya kecil bisa perempuan tak perempuan semua sama jangan khusus kalau tak ada khusus Kalau dia cakap buyutna khairul lahun salam tentang perempuan dalam rumah ah, lebih baik. Kita cakap sudah ada kaedah kalau ada sebab lebih baik dalam masjid. Macam Eid, macam macam macam. Ini sama masuk. Pemahaman yang betul. Antu dalil. Ada qaul jumhur. Qaul al-jumhur. Dalil yang dua, dalil yang dua. Syariah, syarak, din tak melawan dengan dengan dengan wakaf, wakaf dengan his, dengan fitrah. dengan akal dengan wakil dengan his apa maksudnya wakil reality reality wakil apa kenyataan kenyataan kan? kenyataan kenyataan tak menolong dengan kenyataan kalau istri kamu istri saya istri kita salah Ramadan dalam rumah iman dia tak naik macam dia salah dalam kita dalam terawih. ini hakikat ya kita rasa ini 100% kalau dia salat dalam rumah kedengar rakaat, depan rakaat, sebelas rakaat, anak sini, anak sana, masalah sini. Kadang-kadang dia tak salat. Salat hari ini belum. Kapan mau salat? Malas. Tapi dalam masjid, masya Allah, sebelum dia sudah keluar, dia mau pergi masjid. Dia kembali rumah, masya Allah terasa dia ini lain sikit. Ini dia naik. Khair tak khair? Khair, masya Allah. Hukum فتوى الشيخ بن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة قالوا هذا درس تعليم dalam masjid صلاة dia dalam lebih baik tahu ini sebab dia cakap Ikhwani fillah minta maaf minta maaf tapi ada satu masalah dengan dengan dengan kadang-kadang atau dengan sikit dari orang kita yang ustaz-ustaz dalam satu tempat tapi khusus ini Indonesia, khusus. Bukan ini saja, banyak macam itu. Khusus, khusus. ya yang belajar ilmu setengah saja. Lepas itu dia sudah mufti. Ini paling akhwan ya, paling berat untuk kita paling berat. Setiap ustaz balik dari Yaman, dia fatwa, fatwa, fatwa, fatwa, fatwa. Dia bagi buku, cari, cari, cari, cari. Satu, campur satu, dua. Macam itu. Ah Paling mudah fatwa. Paling mudah termasuk dalam masalah yang besar Wallahi ya akhwan fillah kadang-kadang singgar fatwa dari ikhwan kita sini kalau ini fatwa bagi ke Syekh mungkin Syekh Bas bagi Syekh Fauzan Syekh Utsaimin bagi semua ulama duduk itu satu bulan penjara macam mana macam mana macam mana lepas tu dia fatwa keluar dia itu lima menit buat Ustaz cakap masjid masjid ini masjid eh, apa masjid dirar bakar masjid adalah masjid batil Akhi ini bukan ayam potong, ini masjid. Dia buat masjid ya. Taqillah. Tawaduk, tawaduk. Takut Allah Ta'ala. Jangan tahu macam itu. Rendah diri. Kalau ketawa yang besar. Naik ke ulama yang besar. Keluar, keluar anda. Keluar. Warak, warak. Ambil warak. Warak. Masalah-masalah macam itu. Jangan. Hai, akhwan. Ini yang pertama. Yang dua, adab dengan amal. Anda tengok jumhur ulama. Yang khas, yang salaf, yang ini semua. Dia cakap macam itu. Semua dia cakap macam itu. Satu, dua yang cakap lain. Anda ikut satu yang dua. An, wala wa yang cakap dia. Ya akhi, mana adab? Adab. Tak bisa, tak bisa. Tak bisa. Ada dakwaan kawan yang dia dari sekarang dia tak bisa iktikaf dalam masajid tak bisa i'tikaf dalam tiga masjid sahaja tak bisa أخي اتق الله جمهور الأمة الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباعهم وأتباعهم وأتباعهم سبقي سكران قال ابن حزم هو عمل المسلمين من عهد الصحابة إلى وقتنا لا يجوز حرام الاعتكاف باطل الاعتكاف باطل الاعتكاف باطل الشيخ الألباني كذا الله أكبر كلام كلام انت ايش يا الباني طاطا تبي ادب يا اخي ديم ديم جمهور اخوان المسلمين يكون علماء يكون امه يكون شكبا لاس dalam قران وأنتم عاكفون في المساجد مساجد مسجد مسجد dalam دنيا الإمام البخاري cakap الإمام البخاري البخاري cakap وأنتم عاكف قال فسماها الله المساجد ولم يكن مسجد بخاري dalam يجب الاعتكاف dalam tiap masjid dalam dunia kalau dia wakaf kerana Allah maksud dia cakap Allah dalam Quran yang cakap al masajid masjid-masjid dalam dunia kalau Allah mau masjid haram dia cakap al masjid أنت lepas ni subhanallah هذه fitnah fitnah kalau anta ikut Syekh Albani dalam masalah ini Pisah-pisah muka-muka. Pisah. Lah, ada tashaddud, ada ghulu. Ah, niqab la yujuz. Ada Syekh Al-Albani cakap, Syekh Al-Albani cakap. anta fitnah-fitnah. Kalau anta tengok apa-apa masalah. Anta tengok juru muslimin dalam masalah dari dia jelas, ikut ulama. Anta tengok lain, mungkin anta betul, tapi jangan buat fitnah. Ini masalah furu', bukan dari usuli aqaid ahli sunnah. Masalah furu'. Diam ya, tak apa. Anta mau ikut dia, ikut. Allah hisab kamu. Jangan buat apa? Fitnah jangan. Ada jahil, Ini subhanahu mafsadah. Ini akhwan-akhwan yang belajar ilmu setengah. Berilmu dari keluar, bukan dari dalam. Anta talibu datang sini kepada islah. Kepada mu'id, kepada orang lagi dekat dari Allah Ta'ala. Ini sabah. Bukan sebab anta ada ilmu, orang lagi jauh dari Allah. Lagi baca. Ikhwan, ikhwan lagi teruk. تلاقي بشار تلاقي أبا ما نفعت علمك أمه أبا ما نفعت هذا ما نفعت مقصد تعرف مقصد علمك أمه تعرف mungkin kita hafal dan ada ada ada ada banyak ilmu tapi anda tak, tak belajar adab belum tak, belum belajar adab belum apa manfaat ilmu kamu هم يا اخواني في الله لا ولهذا يا اخواني في الله saya bagi kamu nasihat antum jangan ambil amwafat wa dari setiap ustaz Ustaz, Ustaz cakap sujud. Jangan taksub lah. Kalau ya kawan kita tahu, salaf dia buat macam mana. Ikhwani ya billah, kalau ada orang dari salaf yang fatwa dia dalam masalah macam itu. Ini bukan akal, khilaf. Ada satu lagi yang dia <clears throat> fatwa dia dalam sama masalah lain. Dia dalam masalah yang bukan i'tiqad bukan aqidah. Dia, dia tak potong hawa dia, tak potong. Tak potong. Tapi dia ijtihad macam itu, ijtihad macam itu, dia jumpa, dia suka, dia tolong, dia saudara-saudara dunia dan akhirat. Kerana setiap akhwan dari kita, setiap ustaz yang ada khilaf-khilaf dia buat macam itu. Akhwan macam mana? Akhwan macam mana? Masya Allah. مفهوم يا اخواني في الاملاء؟ لا اخوه ما شاء الله Contoh, bagi kamu contoh. Contoh kerana Allah Ta'ala. Contoh kerana Allah. Saya orang yang cakap tarbiyatun nisa bisa. Anta orang yang cakap tarbiyatun nisa tak bisa. Saya tengok masalah. Anta tu bukan masalah. Anta cakap bidah. Anta cakap haram. Anta cakap, saya cakap bisa. Ini bukan akaid. Ini ikhtilaf. فسيا ينتقل دا مصلحة أن سيا مو تربية النساء سيا تربية النساء تقي تدا تعصب فيها زيارة إخوان سكادية ديا بكو بنتو يا انتو ديا يا مسو كلوار بريد سيا بقي زيارة أخوانا سما ديا ديا بوات سما كتا إني بدعة تبي ني سودارة ديا أخوان يا سودارة كتا أخوان كتا زيارة ديا جديا Tapi dalam ini kita tak suka. Yang lain tak apa? Akidah sama. Manhaj sama. Kalau dia buat macam itu, akhwat, akhwat betul? Betul. Akhwat betul tak? Tapi dua-dua masalah yang far'iyah macam wala wa bara. Bis. Ulama masuk tak ada manfaat. Syekh Al-Islam Taimiyah keluar dari kubur untuk islah tak ada manfaat. <laughs> Betul. Sebab antum anda belajar adab akhlak dulu. Pas Masya Allah. Mana masalah yang potong ukhuwah, mana-mana masalah yang besar. Punya aku nak Ada aja. Kalau kalian mau, mau kalau saya mau bagi kamu banyak contoh-contoh, Allah Akbar. Banyak. Mama macam itu. Mafhum ya akhwan amla? Buka hati kamu, cakap ya akhwan terus, cakap langsung. Kalau ada akhwa, antum tahu adab. Ada rahmah, rahmah, tahu rahmah. Tahu rahmah ya akhwan? Sayang, sayang. Sayang. sayang, sayang. Sayang Sama. Okey insyaAllah. Yang ajaib dia cakap yang ajaib ala ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas dah khilaf قال ابن كثير رحمه الله تعالى فلما اقتتل أصحاب معاوية وأصحاب علي أصحاب في في معركة الجمل معركة الجمل إنه عائشة طلحة والزبير سني علي بن أبي طالب بن قمية سني يبارنا فلما حضر وقت الصلاة وأن المؤذن صلوا سبيل marang marang sampai درا وقت الصلاة datang دي apa ساتو ساتو إمام ساتو جماعه salat habis barang lagi fitnah fitnah tapi dia tahu مفهوم وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه من طعن في في طلحة فقال لا تفعل فوالله إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمي بذاك أبي أو نعم Kita dengar satu orang yang cakap terus dengan Talha. Talha tak tak dengan Ali bin Thalib. فغضب عليه قال جنان تخشى منهم إني داري أهل بدر جنان إني بطاس بهاية تتنى أخوة تبي فتنة تبي هو كوات وقال علي بن عثمان قال إني لأرجو أنا وهو ممن قال الله تعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر المتقابل يوم القيامة كنت سنارة سنارة انت كل وقت Sahabat. Apa fitnah dan daya? Tak penting. Dia saudara. Dunia dan ah Ini, ini, jalan ashab Rasulullah wajah Muawiyah lepas Muawiyah sudah sudah dan sudah dia yang ya khalas dia jadi untuk amir untuk semua umat. Faqala lahu Faqala yang cakap dengan Muawiyah dia cakap أنت خير من علي أنت اللي بيضا علي فقال له أنت جاهل أنت أرنيا دلم حكم دلم إمارة يا تبي دلم فضل دلم إمامة دلم علم أنت جاهل تأتهو تأتهو معاوية تأتهو سبيل أن علي خير منه وأفضل منه قال أنت جاهل أرنيا جاهل أو معنى كلامي تهضم بذلك jelas tak jelas ya ada satu jenis dari sah sama salaf sama tabi'in satu kali Imam Malik ada khilaf yang besar dengan Al-Layth bin Sa'ad tahu Al-Layth bin Sa'ad Al-Layth bin Sa'ad saudara Malik dua-dua umur sama dia jarang sama tapi ini jadi imam dalam Madinah Al-Layth bin Sa'ad jadi imam dalam Misr jelas tak jelas dua-dua sama sama tinggal sama ringan. Jelas tak jelas? Lepas tu ada khilaf yang besar dengan Muawi dengan Laith an Malik. Sebab Malik paling keras untuk ikut amal ahli Madinah. Al-Naim Sa'ad tak terima. Dia cakap kita wa semua ijma' cukup dan qiyas. Imam Malik cakap kitab wa sunnah wa ijma' wa amal ahli Madinah. Dia tak terima. Al-Naim Sa'ad tak terima. Lepas tu Malik Allah Ta'ala hantar, hantar nasihat mu'ibah yang beras, yang keras. Yang paling keras. Kalau anda cakap, anda baca, anda cakap macam mana Alayh bin Sa'ad baca cakapan ini. Malik nasihat ini ada lagi sampai sekarang. Ini nasihat dan Malik ke Alayh bin Sa'ad. Jelas tak jelas? فأرسل له عظة كانت قوية kasih keras. Orang macam itu, orang macam kamu, jika macam itu, mana jalan dari Anta, wa anta, wa anta, wa anta, wa anta. Paling marah dengan dia. dia tak terima amal ahli Madinah. Jelas aja lah Lepas tu ya akhwan fillah mungkin dua tahun. Anak Malik mau kawin. Anak Malik perempuan mau kawin. Sumari Allah Ta'ala hantar satu surat ke lagu Sa'ad. Ya lagu Sa'ad, anak saya mau kawin insyaAllah. Tapi saya cari perfume, wangi dari Mesir waktu ini paling masyur untuk wangi. Cari wangi yang bagus untuk anak saya. Jelas tak jelas? Tengok, tengok, tengok salaf rahimah. Fa'arsal Laith bin Sa'ad subhanallah kaya. Laith bin Sa'ad ulama yang yang kaya. عندي بالين ليا فاين مشهور مشهور الذي مسح مشهور كيا بن مليا قال ارسل له الليث بن سعد حمل بعير كله مسك وعطف الليث بن سعد هانتا حمل بعير سنيا انت penuh penuh apa menyewa penuh قال الراوي فزوج منه مالك مالك Kawin anak dengan uang ini. Jual anbayaran hutang dia. Malik dari uang ini mencikit untuk anak. Yang lagi jual untuk bayar hutang. Semua hutang dia habis. Lepas tu jual lagi untuk beli Anak dia cakap lepas tu dia kawin juga. Dengan apa? Dengan dengan hadiah dari siapa? amazing saat dia only yang kecil itu anak dia pergi dia mobil penuh penuh amazing ini salaf kita kita salaf salaf salaf salaf tapi dalam dalam amalan ini hmm. kalau contoh kalau mau contoh mungkin sampai mahal contoh dari salah contoh contoh contoh sampai mahal tak habis Mufum ya jelas-jelas kalau kita tak berbedaan ini, akhwat kita tak sampai jauh. akhwat kita tak jalan. Sebab fahaman kita lain-lain. Fahaman kita lain-lain. antara faham cepat, anda fahaman pelan-pelan, antara fahaman kuat, antara tak, tak mau, anda lambat. So, ada khilaf. Ada khilaf. Ini adi, biasa. Tapi kalau tak tahu perbedaan Mana khilaf yang potong ukhuwah dan mana yang tak potong ukhuwah? Oh, masalah campur. Apa-apa khilaf potong, potong, potong, potong, potong. Ya kalau macam itu, akhirnya kembali dari Islam. Sebab dia capek. Kembali dari Islam. Maksud kembali maksudnya keluar. Intikasa, intikasa. Dia buat intikasa. Lepas tu dia macam campur campur campur potong potong potong ukhuwah. Lepas tu dia capek capek sendiri capek. Lepas tu intikaz. Macam itu. Allah al-afiyah. Jelas tak jelas ya? Mafhum mana? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah? Kalau perselisihan masalah gambar. Masalah gambar. Sama perselisihan Wallah ya akhi, kalau nanti gambar-gambar macam uh, gambar ini yang fotograf bukan yang video video atau live ini ini dua-dua masalah yang lain ya akhwan kalau antum tengok ya akhwan kalam ahli ilmu tafsir dua-dua masalah ini lain sikit tapi fotograf handphone apa-apa ini semua ini minimum syubuhat minimum syubuhat minimal syubuhat kalau anda tengok khilaf ulama dia cakap bisa dia tak bisa dia kan macam itu bisa dia kan tak, tak, macam itu tak bisa lah masalah khilaf bukan ijma' anak dama yang cakap tak bisa lepas tu lepas benda itu dia cakap bisa Mufum ya akhwan billah. Ada ulama dari ahli sunnah yang ber yang fatwa dia dekat 20 tahun tak bisa. Lepas tu dia bisa. Mufum ya akhwan. Ada ulama yang cakap tak bisa. Dan dia meninggal dengan tak bisa. Ada ulama yang dari hari awal dia cakap bisa. Ini bukan suara yang Nabi SAW. Tidak. Tapi kalau anda insaf, insaf insaf anda tengok minimal minimal apa cuma minimal tapi tapi ya kawan anda terima tak terima anda suka tak suka ini hak kalau ada orang dari kawan kita yang buat suara macam tu anda nasihat tak cakap anda mubtadi' tak cakap anda keluar dari ahli sunnah akhir da'am berbeda tapi kita tak suka kita tak mau tak terima kalau ada orang yang buat pelan-pelan nasihat pelan-pelan tak saya cakap apa sudah cik, sudah keluar dari ahli sunnah wal ini jahat ini jahat tak ikhwan kita dia buat kesalahan keluar dari sunnah lepas tu anda mau bagi dakwah untuk orang yang yang dia paling-paling jauh dari ikhwan kita ini ini aku masuk akal. Untuk kadang-kadang ikhwan, paling mudah itu tolak ikhwan dari sunnah. Paling an untuk dia setiap kali dia cari ikhwan yang baru. Ikhwan yang lemah dia tak suka. Ikhwan yang baru dia cari untuk ikhwan yang baru. Ini jahat tak jahat. Siapa yang yang perlu insaf kamu lebih? Ikhwan sudah dengan kamu dalam dakwah. Kalau dia masuk belahan-salahan, nasihat. Lepas tu, nasihat lepas tu nasihat lepas tu nasihat lepas tu nasihat sebab dia yang penting dia dengan kamu maksudnya apa ni masalah macam itu yang itu ini bukan masalah acak masalah acak nasihat lepas tu kita tengok jarak macam mana buat dengan dia sebab ini bahaya ini masalah macam itu berbeda ni akhirnya berbeda ada makna yang cakap macam itu Tapi kita tak terima soal kita tak, tak mau ini dalam dakwah kita. Kita tak mau, tak terima. <laughs> Jelas ya kawan tak? Berbedaan, berbedaan. Nafung ya kawan. Barakallah itu. Ikhwan nah. kalau ikhwan mau mau mau keluar mungkin. Apa? Kamu suka orang punya, orang punya, orang punya. Kamu suka. Eh, kalau iri beda. Kalau iri orang punya punya tapi tidak suka. Suka. Tak suka. Ah. Tak suka kalau orang punya. punya. Minta maaf tak, tak faham perbedaan. Iri, iri. Iri? Iri. Kalau dia punya mobil, saya tak suka. Ah, ini bukan hasad. Saya tak suka dia punya mobil. Kenapa anda tak suka? Karena dia senang. Hmm. Tak suka orang lain senang. Ah, ini hasad. Hasad. Saya tak suka an, uh, tak, tak suka rumah kamu sebab entah dalam sengang. Ah, nah. Ini hasad. Ah, ini hasad. Oh, ah, tapi ini ini ini sudah hasad yang lebih ya, tingkat ya, nomor dua. Kedua. Ya yang kedua. kedua. Tapi uh, ini punya mobil. Tapi saya suka. Saya suka dia karena dia senang. Apa itu? Bukan. Yang hasad, yang tingkat nomor pertama, dia ada mobil. Saya tak ada. Saya mau macam dia. Bukan saya cinta mobil dia. Saya mau mobil macam dia. Mau mobil. Hah? Mau seperti dia. Eh, saya mau seperti dia. Mobil dia mau macam itu saja. Saya bukan, saya Masya Allah, saya suka suka rumah kamu. Intapa. Tapi saya mau macam rumah kamu saya. Sebab saya tak ada. Entah sudah masuk. Beda, beda. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم سبحانك